Setelah dalam dua majelis yang lalu kita bicarakan tentang dari dari Al-Qur'an, kemudian dalil-dalil sunnah, kemudian pada kesempatan ini kita akan melihat sekilas tentang bagaimana cuplikan dari kehidupan atau gambaran kehidupan sahabat radhiyallahu anhum fi tauqir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati, memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qama sahabatu haqqal qiyam bi ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi fi hayatihi. Sungguh para sahabat radhiyallahu anhum telah melaksanakan penghormatan yang sebenarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakannya di waktu hidup beliau. Wanaru al liqa'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana para sahabat telah telah menghabarkan bagaimana cara yang sesuai dengan syar'i dalam memuliakan dan menghormati serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka cara yang terbaik dan bahkan mereka dipuji oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW dalam menghormati dan memuliakan Nabi SAW. Maka para sahabat telah menggambarkan bagaimana selayaknya menghormati, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mereka telah mendapat sebuah keutamaan yang tidak akan bisa diraih oleh siapapun dan hanya yang bisa memperoleh keutamaan Tuhan mereka yaitu mereka dapat berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka fakana lahum an-nasibul awfa min tawqirihi wa ta'zimihi maka mereka mendapatkan bagian yang amat sempurna dalam memuliakan dan menghormati Nabi SAW alaihi wasallam mimma sabaku bihi ghairahum yang dengan itu mereka memiliki keutamaan yang tidak mungkin diraih oleh siapapun selain mereka. Yang terutamaan keutamaan yaitu suhbah, berjuang berjuang bersama Nabi dan berkorban, merasakan ini kesulitan-kesulitan perjalanan dakwah bersama Rasulullah SAW sehingga keutamaan ini tidak akan bisa ditandingi oleh ibadah apapun yaitu sebutkan oleh para ulama kita as-suhbatu la ta'diluhu syai' la ya'diluha syai' ini bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi berjuang bersama Nabi di jalan Allah dalam bela agama ini itu tidak akan ada satupun ibadah yang bisa menandinginya tentang keutamaannya. Kemudian disebutkan, diriwayatkan, ditanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu ah, tentang menggambarkan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Mana yang lebih afdal Umar bin Abdul Aziz dari Muawiyah radhiyallahu anhu? Jawab Imam Ahmad ketika beliau ditanya, sungguh debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah saat berjuang bersama Rasulullah SAW itu lebih afdol daripada Umar bin Abdul Aziz. Keutamaan sahabat berjuang dan berkorban bersama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menghadapi berbagai tantangan, cobaan serta ujian yang mereka lalui bersama Rasulullah SAW itu tidak akan bisa ibadah manapun yang menjadi tentang keutamaan mereka. walau lam yakun ini oh walam wala yudrikahu wala yudrikahu man ba'dahu tidak akan pernah orang setelah mereka dapat menyayi mereka tentang keutamaan yang satu ini yaitu tentang keutamaan bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi SAW berjuang dan berkorban bersama Rasulullah SAW. Summa syarakul ummah kita ba'da mautihi. Kemudian yang lebih dia dapat pula mengambil keutamaan lain adalah ketika mereka juga ikut menghormati dan memuliakan mengagungkan Nabi SAW setelah wafat beliau. Jadi mereka mendapat dua keutamaan yang keutamaan yang dimiliki oleh umat ini umpamanya mendapat mengagungkan Nabi SAW setelah wafat dan ini pun diikut dapat didapati oleh sahabat keutamaan seperti ini. Karena bagaimana sahabat ya setelah beliau eh, Nabi kita Muhammad SAW wafat bagaimana pula mereka dalam menghormati, menghargai, memuliakan dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan yang diperoleh oleh orang setelah mereka, mereka pun mendapatkannya dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka adalah orang terbaik juga dalam memuliakan, menghormati, memulia, uh, dalam menghargai serta mengagungkan Nabi ya setelah beliau wafat uh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sya'nuhu fi tawqihi awdah wa adha min istadalla alaihi. Sungguh urusan mereka dalam menghormati memuliakan Nabi SAW itu adalah sangat jelas dan sangat gamblang sekali yang tidak perlu dibuktikan lagi karena begitu banyaknya bukti dan begitu banyaknya uh, ayat maupun hadis maupun uh, sejarah yang menggambarkan bagaimana kesetiaan mereka dalam membela Rasulullah SAW. Wa nadhkuru huna ba'd namazij ra'i'ati wa mawaqif jamila lis-sahabati fi ta'dhibin Nabi SAW. Di sini kita akan sebutkan sebagian dari contoh-contoh yang sangat indah serta bentuk-bentuk gambaran yang sangat cantik yang dimiliki oleh sahabat dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah wa ajmalu man wasafa sya'nahum bidzalika Urwah bin Mas'ud radhiyallahu rajul anhu. Salah satu gambaran yang sangat indah tentang hal sahabat di dalam memuliakan Rasulullah SAW mengagungkan serta menghargai Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud At-Tafafi radhiyallahu anhu hina fawadha Nabi SAW fi sulh Hudaybiyah ketika Nabi SAW mengadakan perundingan dalam perjanjian Hudaybiyah falamma raja ila Quraisy takala ia kembali kepada Quraisy ini maksudnya apa yang mana Urwah bin Mas'ud At-Tafafi ketika itu adalah perwakilan Quraisy yang berunding dengan Nabi SAW saat itu beliau belum masuk Islam. Jadi beliau perwakilan Quraisy berunding dengan Nabi SAW. Ketika beliau ber, berbincang ya tentang perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi SAW. Tak kala ia kembali kepada orang Quraisy membawa tentang apa yang akan di apa hasil perundingan atau apa yang dibicarakan dengan Rasulullah SAW. kala ayu kaum ayu ayu kaum ini, wallahi laqad wa ufittu 'ala al muluki ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت إن رأيت ملكا قط يعظمه أسبابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا Jadi dia ini adalah ibaratnya menteri luar negeri orang-orang Quraisy itu. Maka dia gambarkan dialah yang biasanya mengadakan perjanjian perjanjian luar negeri atau dengan eh, kerajaan-kerajaan uh, lain atau kekuasaan-kekuasaan lain. Wahai kaum, kata dia, demi Allah, sungguh aku ufitu al muluk, aku adalah telah menemui melihat berbagai raja-raja, ya, menemui raja-raja. Aku pernah ber, menjadi tamu mengunjungi kaisar. Kaisar adalah yaitu gelar untuk e, kekuasaan tertinggi yang dipegang kaisar itu ada seperti kita presiden jadi gelar nama uh, pangkat yang disandang oleh uh, raja waktu itu di Romawi. Wakisra, ya. Demikian pula ini uh, Romawi dan waktu itu ada tiga dua kerajaan Romawi dan Persi, ya. Wan Najashi, ya. Dia sudah pernah yang saat itu ada tiga negara terbesar, katanya saya sudah berkunjung ke berbagai negara-negara jadi pembesar-pembesar dunia kata dia Wallahi in ra'aitu. Di sini Bapak Nima, demi Allah, aku tidak melihat seorang raja pun yang dihormati, yang dihargai, yang diagungkan oleh rakyatnya, oleh teman-temannya, sebagaimana yang sahabat-sahabat Muhammad wasallam menghormati Muhammad. Tidak pernah aku lihat, yaitu kesetiaan, pembelaan, kejujuran dalam suhbah, dalam membesar dalam mengagungkan memuliakan sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad dalam menghormati menghargai dan mengagungkan Muhammad tidak ada saya lihat katanya jadi ini an ah, siapa ini sahabat uh, ini menggambarkan membandingkan bagaimana uh, membandingkan ini luar biasanya penghormatan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah dibanding dengan apa sahabat-sahabat para pembesar-pembesar dunia di masa itu. Ya katanya saya sudah berkunjung ke berbagai kekuasaan di dunia ini seperti Najasyi dan Kaisar dan Kisra katanya saya tidak melihat pengikutnya atau teman-temannya yang menghormatinya, mengagungkannya, menghargainya sebagaimana sahabat Muhammad terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran. Ini dia ketika dia berkata ini saat kapan ini berkata kepada kaum Quraisy ini menunjukkan bagaimana kesetiaan sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi intanakhama nakhamatan kata dia di antara gambarnya demi Allah tidaklah Rasulullah SAW batuk kecuali ya illa waqa'at fi kafi minhum kecuali masing-masing mereka berebut untuk mengambilnya untuk di tangannya ya kemudian Padahal laka biha wajahahu wajildahu. Lalu dia mengambilnya dan mengusapkannya ke muka dan ke kulitnya. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Ini gambaran bagaimana kesetiaannya karena bertebaru dengan asar Rasulullah SAW ini adalah masyruh. berkah karena Rasulullah SAW berkah segala tumbuhnya Kemudian uh, disebutkan oleh dia gambaran bagaimana jika mereka diperintah oleh yang oleh Muhammad katanya Nabi kita Muhammad SAW ibtadahu amrahu mereka bersegera melaksanakan perintahnya wa ila tawadha'a kadu yaqtatiluna ala wudu'i apabila dia berwudu hampir-hampir mereka saling dorong mendorong ya berebut mengambil sisa dari air wudhu Rasulullah SAW atau bertabaruk dengan air wudhu Rasulullah SAW. Wa idza takallama Nah, apabila mereka berbicara, khafadhu aswatahum indahu mereka merendahkan suaranya di sisi Ini bagaimana sahabat di dalam berbicara bersama Rasulullah SAW. Jadi apabila berbicara mereka justru dengan suara yang sangat rendah. Wa ma yuhidduna ini an-nadra ilaihi ta'ziman lahu. Bahkan dia ada di antara mereka yang menatap lama dengan pandangannya terhadap Nabi Muhammad SAW karena apa? Rasa kehormatan kepada Rasulullah SAW, sahabat itu tidak menatap, tidak mengangkat pandangannya kepada Rasulullah SAW demi untuk menghargai Rasulullah SAW. Makanya diwakilkan dari Anas bahwa dia tidak pernah be, apa namanya memuas memandang Rasulullah SAW. bahkan dia katakan kalau seandainya aku ditanya bagaimana bentuk Rasulullah, mesti aku tidak mampu untuk men menceritakannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menatap wajah Rasulullah SAW menatap wajah Rasulullah SAW, maksudnya ketika Rasulullah melihat kepada mereka, mereka tidak pernah menatap Rasulullah SAW. Maka dengan segan dan e, terhadap Rasulullah SAW. Mereka melihat Rasulullah SAW, tapi menatap dengan langsung beradu pandang, ya menatap lama-lama, itu mereka tidak melakukan demi untuk memuliakan ya kekagum apa namanya penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Kisah ini diwakilkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kedua adalah waqala Amrul As disebutkan oleh sahabat Abu As radhiyallahu anhu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa ini Abu As? Tiada ada seorang pun yang paling aku cintai melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajillu fi aini wala ini ajalla fi aini minhu dan tiada di dalam pandanganku orang yang lebih agung dari dia. Wa ma kuntu afiqu an amla'ah. Ini bukan kisah Anas ya, Amr bin Ma'as. Wa ma kuntu afiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Ini kita maksud tadi dan aku tidak pernah mampu untuk memuaskan mataku melihatnya yang menatap lama-lama ijlalan lahu sebagai untuk penghormatan memuliakan kepadanya. Ya kan kalau manusia-manusia biasa sekarang pemain ketika dia berhadapan dari Presiden kadang-kadang dia tidak berani menatap, ya, dan seterusnya. Kalau untuk lihat seperti komandan-komandan pasukan namanya, ini para bawahannya tidak berani apa namanya menatap dewan secara langsung kepada komandan. Demikian pula sahabat Rasulullah SAW justru mereka seperti yang gambarkan Muhammad ini aku tidak mampu untuk memuaskan pandanganku kepada Rasulullah SAW ijlalalahu itu untuk demi eh, karena sebagai gambaran tentang apa penghormatan kepada Rasulullah SAW. Walau su'il tuan asifahu, kalau seandainya aku ditanya bagaimana bentuk rupa, ya sifat-sifat Rasulullah SAW, tu aku tidak mampu untuk menceritakannya. Li'ani lam apun amla a'ini minhu. Karena aku tidak pernah memuaskan mataku untuk melihatnya. Ini yang ketiga, wa min syiddati hirsis sahaba ala ikramihi wa tajannubi idaihi di antara gambaran lain betapa sungguh-sungguhnya sahabat di dalam memuliakan Rasulullah SAW dan menjauhi berbagai hal yang dapat menyakiti Rasulullah SAW. Kona Anas bin Malik, Anas bin Malik bercerita, ya, in abwaban Nabi SAW kana tukra'u bi Jadi kalau sahabat bertamu ke rumah Rasulullah SAW, kata Anas, bahwa pintu-pintu rumah Nabi Wasallam dahulunya diketuk dengan ujung kuku saja. Tidak dengan kalau kita kan kalau pakai tinju ya atau pakai kaki mungkin. Sahabat Rasulullah SAW ketika bertamu ke rumah Rasulullah itu diketuk dengan atau dengan ku mereka. Ya, tidak keras. Itu takut untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Anas menggambarkan bagaimana sahabat dalam Muhammad Rasul ketika bertamu mereka tidak memukul pintu Rasulullah SAW secara keras-keras, ya, suara yang memekakkan, tapi dengan kuku mereka sekedar mendengarkan Rasulullah SAW bahwa ada tamu. Yang keempat, takala turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa an nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din batu amalukum wa antum la tash'urun. Taqatalun taqalatun firman Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi dan janganlah kalian saja tajharulahu ini bersuara keras, bersuara lantang kepadanya. Ya, tajaru biqaul, mengeraskan suara terhadapnya. Semana kalian memanggilnya antara kalian bagi yang lain, bagi kalian ke teman-teman kalian yang lain antah batu amalukum. Ini konsekuensinya apa? Karena itu akan menyebabkan akan gugurnya amalan kalian. Wa antum la Kalian tidak menyadarinya. Ini Allah SWT mengajarkan tentang adab kepada para sahabat ketika berbicara dengan Nabi SAW. Karena bila orang bersuara dengan suara keras dan menyakiti Rasulullah SAW, ya itu dapat membatalkan keamal amalnya. Kalau Ibn Zubair Fama kana Umar yasma'u Rasulullah SAW pada hadir ayat hatta yastafimahu. Jadi Umar kan biasa suara jauh hari. Biasa suaranya memang suara aslinya adalah memang suaranya besar, gitu ya. Ya. Kata Ibnu Zubair, pamakara Umar yasma yusma ini yasma yusma ya, Rasulullah ya Rasulullah SAW pada hadir ayat hatta yastafimahu. Sehingga ketika Aidatul Umar itu bicara selalu ditanya oleh Rasulullah sehingga dia tidak mengangkat suaranya, maka Rasulullah SAW senantiasa apabila bicara dengan Rasulullah SAW, ini setelah kumai ini, hatta istaqimahu. Rasulullah SAW meminta apa yang kamu katakan ya Umar. Jadi saking suaranya kecilnya atau rendahnya suaranya saat bicara dengan Rasulullah SAW. وقال البيهقي رحمه الله إن هذه الآية نزل في ثابت bin Qais bin Shamash al-Ansari. Ini kisah yang masyhur sekali. Sahabat ini juga suaranya jauh hari. Karena dari sononya, tabiatnya memang suaranya itu apa? Suara besar, ya. Di sekecil-kecilnya bas juga keluarnya, begitu. Jadi kata ini sabab nuzul dari ayat ini, eh, salah satu kisah yang diterangkan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu ini kisah ini juga diwakilkan bukan Muslim tapi yang kita nukil di sini adalah dari Imam Baihaqi. Ayat ini turun Transar bin Qais Syammas Al-Ansari kan idza jalasa Rasulullah tahu tahu idza takallama. Yang mana dia ketika berduduk bersama Nabi SAW dia agak tinggi suaranya ketika berbicara. kalau Falamma nazal hadhil ayat intalaqa mahmuman hazinan. Tak kala turun ayat ini dia dirundung oleh rasa apa nama cemas dan sedih ya maka lebih baik di ayaman sehingga dia tidak keluar rumah beberapa hari setelah turun ayat ini karena dia tahu suaranya sangat apa e, suaranya agak keras ketika berbicara bicara nah qafata ayyakuna qad habitu amalu dia takut jangannya amalannya telah apa hi batal semua atau hilang semua atau gugur semua Wakana sabnu Ubada jaru ini wakana sabnu Ubada jaru. Sabnu Ubada adalah tetangga dari siapa? Saya apa? Rabit bin Qais bin Semas ini tetangganya. Nah, kemudian pantol pantol apa? hatta atau Nabi sallallahu alaihi wasallam barahu. Jadi ketika itu ketika saat bin melihat tetangganya Sabit bin Qais bin Semas al-Ansari ini tidak pernah kelihatan keluar rumah, dia beritahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal itu. Fakallahu Nabi Sallam idhab fa'akhbir sabit na nafes annaka lam tu'na bihadil ayat. Maka Rasulullah jadi dia ceritakan ini uh, eh, saat Ubadah ini pergi menemui Rasulnya Rasulullah Habib bin Qais bin Syammas Ansari sejak turun ayat ini tidak pernah keluar rumah karena dia menganggap ayat ini adalah tentang dia. Ini maksud ayat ini. Jika dia tidak keluar rumah dan dia telah mengatakan amalnya telah batal atau hilang, hapus semua. Lalu Rasulullah SAW tolong beritahu dia pesankan dipesankan Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah beritahu Irhab pergilah dan beritahu Sabit itu bin Qais itu bahwa bukanlah engkau yang dimaksud oleh ayat ini walas amin ahli nar dan engkau bukan termasuk dari ahli neraka bal anta min ahli jannah tetapi <laughs> engkau adalah dari ahli surga. Fa ini fakhrus ilaina, maka keluarlah ya kepada kami itu berkepedi kepada Rasulullah SAW bersama para sahabat semuanya berkumpul seperti biasa fatu ahidna lalu kita kembali belajar bersama dan ya tetap pergi seperti biasa menghadiri masjid-masjid Rasulullah SAW. Bafari hasa bidalika. Kemudian Sabit ini gembira dengan dapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa itu bukanlah yang masuk engkau dan engkau bukanlah penghuni neraka dan engkau adalah penghuni surga. Lalu ketika telah dapat berita itu dari saat bin Ubadah, Sabit bin Qais ini ya telah meninggal ya, itu ya dia mendatangi Rasulullah SAW. Falamma absaru nafsum Tak tatkala Rasulullah SAW melihat Sabit ini mendatangi Rasulullah SAW, marhaban bi rojulin Selamat datang ya wahai seorang yaz'um annahu min ahli nar. Dia menyangka dirinya ya penghuni neraka. Bal ghairuha min ahli nar. Tetapi selain engkau lah yang akan menjadi penghuni neraka wa anta min ahli jannah. Engkau adalah penghuni surga. Fakana ba'da dzalika maka adalah setelah itu ya idza jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bila dia duduk bersama Nabi SAW, yukhfidu sawtahu hatta ma yakadus ya ayusma. Jadi dia senantiasa merendahkan suaranya, ya. Kadang-kadang hampir tidak didengar oleh orang yang dekat dengannya. Ya. panazalah. lalu setelah itu turunlah ayat yang berikutnya. Innal ladina yabutuna aswatahum inda inda Rasulillah ulaika ladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum wa ajrun azim. Ini ayat sebelumnya, ini ayat setelahnya, itu innalladzina. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah SAW. Itulah mereka orang-orang yang yang imtahan Allah kulubahum. Yang mana hati mereka telah dibersihkan Allah, diuji oleh Allah SWT. Ini ditakwa untuk bukti ketakwaannya. Lahum maghfiratun bagi mereka adalah keampunan. Wa ajrun azim dan pahala yang sangat besar. Dan agung. Di dalam kisah ini, dalam hadis ini menunjukkan Bagaimana ketika itu di antara sahabat yang dapat berita sebagai ahli surga ya adalah Thabit bin Qais bin Syamas al-Ansari ya diketahui oleh para sahabat ya bahwa dia adalah sebagai penghuni surga yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW ya dia pun walaupun dia dari tobiatnya memang asal dari penciptaannya suaranya agak keras dia tetap berusaha untuk merendahkan suaranya sebenarnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu Kisah mereka adalah wajah ah, an Usam bin wal Bara' bin Azib wa Abu Sa'id al-Khudri. Ini ada beberapa sahabat mengatakan tentang kisah ini di wasfi sahabat tentang menyebutkan bagaimana gambaran sahabat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ruusim at Seolah-olah di atas kepala mereka ada bu burung. Maksudnya kalau antumnya ada burung kesayangan orang anggap di kepalanya itu dia hati-hati tidak bergerak kepalanya karena atau menundukkan kepalanya karena nanti burung ini ter demikian gambarannya duduk sahabat ketika duduk di atas Rasulullah SAW mereka dengan ini tenang tidak melongok ke atas tapi menundukkan kepala mereka duduk bersama Rasulullah SAW dengan penuh adab demikian seolah di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap kemudian Ka'ana ala rusim at ya seolah olah di atas kepala mereka ada hingga puru. Bahadir ibarat ya kinaya. Ini adalah kinaya. Ini ungkapan ini adalah kinaya tentang pengagungan yang dilakukan oleh sahabat dalam majlis Rasulullah SAW demi untuk menghormati, menghargai dan memuliakan Rasulullah SAW. Falam yakun min adat sahabat irwanul alaihim maka tidak termasuk dalam kebiasaan sahabat itu bahwa mereka ia terjadalu di majlis Nabi SAW. Mereka saling berdebat di majlis Rasulullah SAW atau berbicara-bicara saling berbeda pendapat. Au ya'lu aswatahum atau mengangkat suara mereka. Bin nikosh, bin atau hewan atau ketika bicara yang suara yang terkeras, suara yang tinggi tidak pernah di majlis Rasulullah SAW. Bal yu'tuna lihadal majlis tetapi mereka memberikan majlis ini haqqahu, menunaikan hak majlis tersebut Minat tasyir wa ikhtiram yaitu majelis yang mulia, yang dihormati, yang dihargai, yang diagungkan. Itulah kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika mereka berada majelis Rasulullah SAW tidak pernah apa namanya ribut-ribut ya ataupun berbicara dengan suara-suara yang keras. Inna ashab Muhammad SAW ya uh, radhiyallahu anhum sungguhnya para sahabat Muhammad SAW ya Rasulullah SAW dan lam yakunu ini yaqtabun dzalika al-ghadab asy illa indama tu'arad sunnah bi aqwal. Ini kita lihat bagaimana mereka bukan hanya ketika termasuk dalam menghargai Rasulullah SAW adalah menghargai sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita tidak menemukan sahabat marah dengan marah yang sangat keras kecuali ketika ada orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW dengan perkataan orang-orang lain atau dengan pendapat dan pandangan-pandangannya. Wa in arwah min aqwal kibar sahabat. Sekalipun perkataan itu adalah perkataan sahabat-sahabat yang terkemuka, sahabat-sahabat seni senior. Jadi mereka itu tidak pernah mau membandingkan ungkapan Rasulullah dengan apa? Tidak redha, bahkan marah apabila ada orang mendahulukan atau apa namanya uh, lebih memilih pendapat-pendapat selain pendapat Rasulullah SAW. Sekalipun pendapat itu keluar dari salah seorang sahabat yang senior, ya, yang terkemuka. Nah, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Jangankan pendapat seorang pendapat orang kafir saja kadang-kadang didahulukan dari pendapat Rasulullah SAW. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk bahwa dia tidak mengagungkan Rasulullah SAW, tidak memuliakan Rasulullah SAW. Yang anehnya, katanya dia itu ya menghormati Rasulullah SAW hati dalam maulid Nabi dan berbagai acara-acara yang kata mereka salah satu media untuk mengagungkan Nabi SAW. Tapi mereka di dalam ungkapan-ungkapan tindak tanduknya yaitu mendahulukan pendapat dan pandangan-pandangan orang orang-orang kafir ya atau pendapat-pendapat para pakar-pakar Orang-orang tidak jauh dari ilmu agama itu yang lebih didahulukan oleh teori-teori yang menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di sini ini walaupun pendapat itu adalah pendapat sahabat yang senior, fa'inum la yardawna bimu'ad qawli sayyidihim il arab. Karena itu para sahabat tidak pernah reda membandingkan pendapat-pendapat orang lain dengan pendapat Rasulullah SAW atau perkataan Rasulullah SAW. Tidak pernah menggandengkan Perkataan-perkataan lain dan perkataan Rasulullah SAW. Sekalipun perkataan itu adalah perkataan sahabat, ya, yang senior, Abu kah, atau Umar kah, ya, sahabat-sahabat besar, sahabat kemuka. Jadi kemudian ini bal wasaduna alal mukhalif bahkan mereka akan mencela apabila ada orang mendahulukan pendapat selain pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masyhur dari para seluruh uh, eh, aima kita ya mener, me, sangat me, mengingkari uh, uh, mendahulukan pendapat di atas pendapat Rasulullah SAW perkataan ya dan seterusnya. Hal itu tidak lain adalah kecuali demi bentuk salah satu bentuk bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW dan pengagungan mereka terhadap ungkapan Rasulullah SAW dan sunnahnya. Ya, ini salah satu bentuk bagaimana mereka sangat menghormati Eh, Rasulullah SAW. Mafalisum itu masyhur dalam riwayat Ibnu Abbas ketika ada orang bertanya, ketika Abu Bakar dan Umar mengatakan bahwa yang afdal itulah haji ifrat. Apa kata Ibnu Abbas? Ahsha Ahsyar Antuzal alaikum hijaratun minas sama. Aku lakum qala Rasulullah SAW taquluna Abu Bakar wa Umar. Saya cemas nanti kalian akan dihujani batu oleh oleh Allah dari langit. Kami turun kepada kalian hujan batu. Saya katakan kepada kalian ini perkataan Rasulullah SAW. Kalian mengatakan ini pendapat Abu Bakar dan U. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik sangat keras. Bahkan Imam Malik mengatakan, "Kulun yu'khadhu min qawli wa yurad illa Rasulullah SAW." Setiap orang itu berhak perkataannya itu untuk ditolak atau diterima. Diterima atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. Ya, wajib semua perkataan beliau untuk diteri Selain Rasulullah SAW, kata sahabat, itu perkataan dan perbuatannya berhak untuk ditolak dan diterima, tapi Rasulullah SAW tidak. Ya, mutlak wajib kita. Maka jadi Imam Syafi'i menyatakan, In wajatum qawli, yuqalibu qawla Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, wadribu biqawli atal haid. Jika kalian mendapat ada perkataanku, pendapatku yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW dengan perkataan Rasulullah SAW, lemparkan pendapatku jauh-jauh. Yang pula Abu Ahmad Abu Hanifah Imam Ahmad. Ya, bahwa mereka sangat mengagungkan. Ini adalah salah satu bentuk pengagungan yang hakiki. Dari ada sekedar acara-acara seremonial yang dilakukan oleh orang-orang. Kata mereka mengagungkan. Tapi mereka tidak mengagungkan ajarannya. Ya, tidak mengagungkan sunnahnya. Dan tidak menghormati orang yang menegakkan sunnah, yang mengamalkan sunnah. Ini bagaimana? Apakah demikian cara mengagungkan Rasulullah SAW? Nah, kalau sebab itu di sini perlu kita luruskan pemahaman apa hakikat dari mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan para imam di antara yang masyhur Ibrahim Nakhai itu lainnya mengatakan in wajabtum qawli yukhalifu qawla Rasulullah fabulla alaihi. Jika kalian mendapati ungkapanku, perkataanku, pandangku, pandanganku, pendapatku men menyalahi pendapat Rasulullah SAW, kencingi pendapatku. Hah? Katanya kencingi pendapatku. Fabulla alaihi. Demikian. Ini hakikat menghormati Rasulullah SAW adalah menghormati ajaran dan sunnah beliau. Serta orang-orang berjuang untuk mendekatkan sunnah beliau. Kemudian gambar yang ketujuh adalah maka Abdul Mukaffar rajulan ashabi ini Yakbid. Jadi ada Abdullah bin Mukaffar dia seseorang sahabat Rasulullah SAW itu suka apa? Melempar-lempar batu, main batu kecil. Fakala lahu datang, Jangan main-main lempar-lempar batu begitu. Karena Rasulullah kana yaqra. Karena Rasulullah SAW tidak senang hal seperti itu. Fakala yunha an khabar Atau disebutkan Rasulullah SAW melarang dari tidak seperti itu. Fa innal bihi sayyid Karena hal itu memain lempar-lempar batu tanpa ada gunanya karena hal itu tidak berguna untuk berburu, adu dan juga tidak dapat membunuh musuh, malah membuat musuh gentar, walaupun sin, tapi itu bisa mematahkan gigi orang kalau kena, ya, waqful ain atau merusak mata orang, bisa memecahkan mata orang. Sumarau badan dari ya kiyahri. Kemudian masih juga dia suka main-main tapelan ya, main apa-apa gitu ya. Nah, Faqala lahu ukhbiruka kata Abdullah bin Affan ini, saya beritahu engkau bahwa Rasulullah SAW tidak suka hal itu atau melarang dari hal itu dari kasab itu, summa araka takbib. Kemudian engkau masih tetap melakukannya. La ukallimuka kada wa kada. Aku tidak akan bicara lagi. Aku akan tidak bicara kepada engkau selama ini selama ini. Jadi ditentukan berapa hari. Ini salah satu bentuk bagaimana mengagungkan sunnah sholat ketika ada orang sudah disampaikan sunnah masih dia tetap tidak mengagungkan sunnah masih juga dia melakukan bagaimana tindakan sahabat ini membenci orang-orang yang sudah diberitahu sunnah kemudian dia tetap mengatakan ini masih mendahulukan hawa nafsunya keinginan kebiasaannya ini salah satu bentuk tidak mendahulukan sunnah Rasulullah SAW nah banyak orang dalam melakukan ini berbagai acara yang mereka asumsikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi SAW ya mereka asumsikan ya dengan alas itu adat dan ada mereka masih mempertahankan bahkan itu tidak ada pernah petunjuk dari Rasulullah SAW cacat seperti itu ini adalah bentuk orang yang telah mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim la ke abadan maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku tidak akan bicara lagi kau lagi kepada kau selama lamanya ini salah satu tindakan bagaimana eh, sahabat dalam menghormati sunnah Rasulullah SAW ketika melihat orang masih melecehkan dan tidak meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, mereka mengambil tindak tindakan yang sangat tegas. Pada Imran bin Husain kana fi rahtin wa fihi Bashir bin Ka'ab. Haddata Imran yaumaidin faqala Rasulullah SAW al-haya khairu kullu. Ini salah seorang sahabat Imran bin Husain ini ketika dia berada dalam sekelompok teman-temannya di dalam terdapat Bashir bin Ka'ab Lalu Imran ini menyampaikan sebuah hadis ketika itu yaitu sabda Rasulullah SAW, sifat malu itu adalah baik seluruhnya. Ya, al haya khairu kullu. Qala au qala al haya kullu khair. Atau Rasulullah SAW mengatakan semua sifat malu itu adalah baik. Faqala Bashir bin Ka'ab. Ada Bashir bin Ka'ab berkata, "Inna lanajida fi ba'd al-kutub awal awal hikmah anna minhu sakina wa qar lillah Wa minhu Kata dia, kata Bashir bin Ka'ab ini, kita dapati dalam sebagian kitab, dalam sebagian buku, atau sebagian kata-kata hikmah katanya ya, bahwa di malu itu ada yang baik, ketenangan, wafarillah, ketundukan pada Allah, juga ada yang lemah. Jadi orang malu adalah orang yang lemah, orang yang pengecut, ini katanya. Jadi dia di sini hendak membuktikan ingin menyebutkan ada malu itu yang tidak baik, baik. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan semua sifat malu, sifat malu itu semuanya apa? baik. Sekarang dia ingin melihat, membandingkan katanya dalam sebagian buku yang dibaca, sebagian kenyataan, ya sifat malu itu apa katanya? Hikmah-hikmah disebutkan malu itu terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk ya, Tidak ada pun. Tidak ada yang tiba Imran hatta ihmarata aina. Maka Imran ini marah. Sehingga matanya menjadi merah. Ketika ingin membantah sabda Rasulullah SAW dengan ungkapan-ungkapan yang ditemuinya di buku atau petata petiti atau kata-kata apa sih lah e, yang yang dikatakan oleh orang-orang. Kemudian wakola la ala arani hadithu ke Rasulullah SAW. Tidakkah engkau lihat bahwa aku ini menyampaikan dari Rasulullah SAW? Waktu hari ini Lalu engkau menyanggahnya, membantahnya. ada Imran hadis. Lalu Imran mengulang hadis tadi. Al Hayal, khairun kullu. Ha? Khairun khairun kulli. Kemudian ada Bashir. Lalu juga dia sebut Bashir tadi bin Ka'ab tadi jadi mengulangi lagi ungkapannya. Faqada Imran wa qala Abu Siwa al-Adawi famazilna naqul fihi innahu minna ya Aban J. innahu la ba'sa bihi. Lalu marahlah Imran tadi, Imran bin Husain Ya. Lalu berkata seorang sahabat lain menyebutkan dia termasuk kelompok kita, termasuk golongan kita, artinya dia tidak murtad ya. Wa inna wa ya Abu inna innahu la sabi. Itu dia tidak ini curigai dia itu sebagai seorang munafik. Lama qala Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, La nisa nisa'akum al ida idza istaqdanatum ilaiha. Jadi Rasulullah SAW didengar oleh Umar eh, Ibn uh, Umar, Abdullah bin Umar bersabda, "Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid apabila dia minta izin ke dalam masjid kepada kalian." Dalam riwayat lain kan la tanau ima Allah al masajidillah, jangan kalian melarang budak-budak perempuan Allah untuk pergi ke masjid Allah. Nah, ketika itu anaknya menjawab, "Waqala Bilal bin Abdullah." Bilal anak dari siapa? Anak dari Umlah Umar. Lanam na'anna. Sungguh kami akan melarangnya. Sedangkan Rasulullah SAW tidak boleh melarang istri yang minta izin mau ke masjid. Walaupun afdolnya memang sabda selain adalah wanita itu sholat di rumah. Tapi melarang nggak boleh. Afdolnya memang di rumah dia. Tapi tidak bukan berarti wanita itu diharamkan ke masjid. Nah, ini ikhwan harus paham. Beda antara afdol dengan diharamkan, ya kan? Afdolnya wanita itu sholat di rumah. Tapi kalau dia mereka ingin sholat berjamaah ke masjid, itu pun tidak boleh dilah. Nah, mungkin bila ini melihat ya kondisi dan seterusnya dia katakan sesungguh kami akan melarangnya. Apa jawab? Kalau rawi ini rawi yang meriwayatkan ini di hadapan Abdullah bin Umar waktu menyaksikan Fa'akbala Ali Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Lalu Abdullah apa? memarahinya dan mencacinya anaknya sendiri itu dengan celaan yang sangat keras, tegas, marah Umar kepada anaknya. Ma sami'tuhu sabbahu mitlah. Ini aku tidak pernah mendengar ada orang marah seperti itu ya kepada anaknya. Ya. Wa qala ukhbiruka Rasulullah SAW wa taqulu wallahi la anak. Kata Abdullah Umar, aku beritahu engkau tentang perkataan Rasulullah SAW. Lalu engkau jawab, sungguh engkau akan melarang? wafirah ya dalam riwayat lain, Fadara wa sadrihi wa qala uhadithu Rasulullah wa taqulula dia pukul dada pada pukul dadaannya Bilal tadi dan dia katakan aku cerita kepada kalian kau aku sampai kepada engkau hadis Rasulullah SAW lalu aku katakan tidak inilah bentuk-bentuk bagaimana ketegasan sahabat dan orang-orang yang mencoba menyanggah membantah sunnah Rasulullah SAW dengan hasil pikiran, pendapat, dan pandangannya. Di zaman sekarang betapa banyaknya orang-orang zindik, orang-orang munafik yang mengingkari ajar Islam, yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok ya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, فهذا قيد من خير مما ورد في طعن الصحابة عليهم ridwanullah alaihi Nabi SAW ini adalah hanya secuil dari lautan bagaimana penghormatan sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashhadu sungguhnya dalam setiap kullu muwafiqihim dalam setiap keadaan sahabat berbagai kondisi yang dilalui oleh sahabat adalah menunjukkan bagaimana mereka mengagungkan dan memuliakan serta menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indahu mu'azzazan muwaqqaran mahaban wa lam yakunu yu'amilunahu bi istirsal mubasat. Maka mereka sangat menjadilah Rasulullah SAW mereka itu orang yang sangat dihargai, yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati. Mereka tidak pernah berbicara bergaul dengan cara-cara yang kebodohan, ya. Kama yu'amil akifah ba'dhum ba'd. Di mana pergaulan orang-orang samanya. Wakanu ini yakfidun aswatahum indahu. Mereka merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah SAW. Hatta mayakadu ahadun ahadum yasma'u alladhi yalihi. Sehingga orang-orang yang dekatnya pun kadang-kadang tidak mendengarnya secara jelas. Wa idha jala subayna yadai a'tu hadal majlis syarifah haqqaw. Apabila mereka hidup eh, apabila mereka duduk di hadapan Rasulullah SAW, mereka memberikan hak majlis yang mulia itu dengan menghormati dan memuliakan. Ya, Hatta kala ka'anna ma'ala ru'usim tayra. Bagaikan di atas kepala mereka ada burung. Wa dzalika limahu alaihi min wal adab. Ini menunjukkan bagaimana ketenangan dan adab-adab syar'i yang mereka eh, lakukan di hadapan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la iduna nazar, bahkan di antara mereka tidak pernah memandang dengan menjolok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena atau melotot kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ta'ziman wa mahabatan lahu seluruh itu penghormatan dan mm, menyegani Rasulullah SAW apabila ia mm, diperintah oleh Rasulullah SAW mereka bersegera untuk melakukannya maka tidak ada wala fala yaqulu syai'an illa sadaru anhu wa ata'u wa fihi wa badaru ila mithali wa wa amal bihi tidaklah Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kecuali para sahabat berlomba-lomba dan segera untuk melakukan perintah Rasulullah SAW dan melakukannya mengerjakannya Sungguh kedudukan Nabi SAW dalam hati para sahabat Agla wa azza sangat berharga dan sangat mulia ya dari segala sesuatu segala sesuatu jadi kedudukan kemuliaan kehormatan Nabi SAW dalam hati para sahabat adalah sangat tinggi dan sangat berharga dari segala hal ha? sampai sekalipun dari diri mereka dari diri mereka sendiri dan anak keluarga mereka ha? atau hal yang lainnya فقد كانوا يقتلون بأرواحهم arwahihim wa yabduruna fi sabili nusratihi kullama yamlikuna min ghalin wa Sungguhnya para sahabat telah membela menebus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Ya, mereka mengorbankan untuk membela dan menolong Rasulullah SAW segala apa yang mereka miliki. Segala apa yang mungkin apa yang mereka miliki mereka rela korbankan demi untuk membantu dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama annahum yu'aduna man yuharibu Allah wa rasulahu. mereka memusuhi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mahmakan silatuhum wasiqatun bihi. Wasiqatun bihi. Sekalipun apapun hubungan hari kerabat. Tali kerabat. Sekali itu orang tuanya. Kita lihat waktu perang Uhud dan seterusnya. Ya. Sekalipun. Jadi hubungan dari keluarga pun melebihi adik. Eh, tidak berarti di sisi para sahabat bila itu adalah hal yang akan merusak yaitu atau mengurangi rasa hormat mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiada maka mereka membenci dan orang-orang yang memerangi Rasulnya sekalipun itu adalah keluarga mereka sendiri. Ya, apakah itu apa mereka, bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka. ya dan bukti-bukti tentang hal ini sangat banyak sekali dalam sirah atau dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Wa minal ma'lum al-mutaqarrar anna sahabat radhiyallahu anhu satu hal yang sudah pasti bahwa sahabat radhiyallahu anhu bahwa mereka adalah orang yang paling mengerti tentang cara dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dan orang mengerti sekali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah mereka orang-orang yang telah memberikan kedudukan yang layak kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Ya, dan mereka para sahabat Allah yang lebih tahu daripada orang-orang selain mereka atau orang setelah mereka tentang bagaimana bentuk-bentuk penghormatan dan memuliakan Rasulullah SAW. Fakat kana ta'zimu wa taqirun li salam sallallahu wa akbar min ghairihi. Sungguh rasa penghormatan dan menghargai Rasulullah SAW dalam hati sahabat dalam kehidupan sahabat adalah sangat besar yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh orang-orang selain mereka. Maka oleh sebab itulah, maka satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat untuk uh, ada apa namanya cara eh, cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat untuk melihat Rasulullah SAW seperti maulid dan seterusnya, seterusnya itu berarti hal itu tidak termasuk cara yang disyari karena tidak ada cara yang paling agung dalam agama ini untuk memuliakan Rasulullah SAW kecuali para sahabat telah mempraktekkan yang mengamalkannya dan telah mengamalkan hal itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembahasan dari tamhid yang kita bahas itu dari dalil tentang wajibnya menghormati, mengagungkan, memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dari Sunnah serta gambaran dari kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita berpindah kepada bab yang pertama tentang inti dari pembahasan kita takwim mafhum yang indah gula yaitu pemaham-pemahaman meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim dalam mencintai Rasulullah SAW orang-orang yang hulu orang-orang yang berlebih-lebihan yang melampaui batasan agama di dalam menghormati, memuliakan, dan menghargai Rasulullah SAW atau mengagungkan beliau. Maka ini adalah janib al-mukhalafat, itu bagian bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas orang-orang yang hulu di dalam memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW sehingga keluar dari eh, ketentuan-ketentuan agama. Pertama, sebelum kita masuk gambaran-gambaran menunjukkan penyimpangan yang dilakukan itu pertama dalil yang umum menyebutkan tentang haramnya hulu ya berlebih-lebihan atau ekstrim atau mengkultuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi ya pertama hulu artinya adalah mujawab atau had melampaui batas itu secara apa secara lu luwo ini Ghalal ma apabila air itu telah panas sekali dan hampir keluar-keluar dia ngangkat penutup periuk itu biasanya. Ini. Walau zaman itu melampaui kewajaran. Itu secara umum. Segala hal yang melampaui kewajaran itu disebut apa? bulu atau bahasa kita yang berlebih-lebihan atau dalam bahasa kerennya ya. Nah, masyarakat ada pun menurut dependisi syar'i, definisian secara syar'i bulu itu apa? Yaitu mujawatu hudud, ما Allah الله سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أو القول العمل yaitu melampaui ketentuan apa yang telah dia syariatkan Allah Hah? baik dalam hal itikad atau ungkapan ataupun perbu perbuatan. Jadi wulu itu ada berbentuk tiga hal, ima dalam bentuk keyakinan atau berbentuk perkataan Perkataan keyakinan pemanya nanti akan kita contohkan di sini meyakini bahwa Rasulullah SAW bahwa seluruh makhluk ini diciptakan demi Rasulullah SAW atau mengatakan Rasulullah SAW itu diciptakan dari nur. Ini kan keyakinan-keyakinan atau meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah. Ya kan? Ini kan bulu-bulu melampaui batasan-batasan syar'i dan bertentangan yang penjelasan penjelasan dalil-dalil dari quran dan Sunnah. Nah, kalau kaul umpamanya, apa perumpamaan perkataan yang melebihi umpamanya perkataan orang yang ketika Rasulullah SAW datang, Insya Allah, Sya Muhammad, ya kan? Ini laulaka, ini telah berkehendak Allah dan Muhammad. Ini tidak boleh. Ya? Ini adalah salah satu bentuk apa? hulu. Ya? Nah, kemudian amal umpamanya, nantilah perbuatan-perbuatan yang melampaui, yang tidak bolehkan, memuji Rasulullah SAW di luar kewajaran secara agama. Ya, ini adalah salah satu pendidikan wulu. Ya, apa itu wulu apa definisi syariah adalah melampaui ketentuan apa yang telah disyariatkan Allah. Ya, baik itu eh, itu dalam berbagai segi, baik segi etikot, keyakinan ataupun perkataan ataupun perbu Ini hulu. Wal khatar hulu fil amya wa Nabi SAW ini wali khatar hulu karena begitu bahayanya tindakan hulu terhadap para nabi, terlebih khusus nabi kita Muhammad SAW, maka Al-Quran begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang untuk hulu ini. Karena kalau kita lihat awal-awal kesesatan dari orang Yahudi dan Nasrani, di mana? Hulu tadi. Maka nanti akan kita sebutkan dalil-dalil di sini betapa banyaknya yang mengharapkan sifat hulu. Ya, berlebih-lebihan yang akhirnya membawa pada tindakan pengkultusan ya nah maka sebab itu Al-Quran penuh dengan penjelasan tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Ya. Wa menjelaskan bahwa dia itu adalah hamba Allah. Bikhaliqihi bagi penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala. Mana dalil menunjukkan ini kita di sini hanya tidak bicara tentang dalil-dalil uh, apa yang melarang ahli kitab terdahulu ya, khusus mamanya. Di sini Allah SWT kenapa Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bahkan diperintahkan Allah agar Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian. Semua firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun." Ya. Mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahum ilahu wa kata Allah katakan wahai Muhammad sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian lalu diwahyukan kepadaku ya bahwa yang Tuhan kalian itu adalah sah ini dalam ini agung sekali pertama Rasulullah SAW menekankan bahwa dia itu manusia biasa jangan dikultuskan bahwa dia tidak berhak terdapat pun tak sedikit pun tentang sifat-sifat rubiah maupun sifat uluhiyah Katakan, kata Allah, semuanya aku ini adalah manusia seperti kalian. Tapi apa bedanya dari manusia biasa? Dia itu diangkat menjadi rasul. Maka setelah itu datang ayat yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya dia itu diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi rasul atau nah itu bedanya dari manusia biasa. Makanya dalam akidah Ahlussunnah Jamaah innahu a bahwa Rasulullah abdun la yu'bad wa rasulun la yu'sa. Bahwa Rasul itu adalah hamba yang diciptakan dan tidak berhak untuk disembah. Dan bahwa Rasul itu adalah rasul utusan Allah yang tidak boleh didurhakai. Ya, tidak boleh didurhak. Jadi kita perintah kita taat kepada Rasulullah SAW, ya, adalah merangka taat kepada Allah. Jadi dia dia hamba, tidak berhak sedikit pun atas bentuk ibadah. Maka dari itu disebutkan annama ilahu ilahu wahid. Sungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang satu maksudnya Allah. Jadi ayat awal dengan ujung awal ayat dan ujung ayat itu sangat menekankan sekali bahwa aku sedikit pun aku ini manusia dan aku tugasku adalah menyampaikan mengajak kalian untuk mengikhlaskan semua ibadah kalian kepada Allah bukan kepada aku. Aku tidak butuh, aku tidak meminta kalian kembali. Maka Allah perintah kul inna ana basyarum mitlukum. Katakan Muhammad, sungguhnya inna anak, Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya aku dengan kalian itu aku diberi tugas oleh Allah menyampaikan risalah. Apa ajaran risalah yang aku ditugaskan adalah mengikhlaskan ibadah kalian kepada Allah. Bukan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah dalam beribadah. Kemudian Ayat berikutnya, ya. Di antaranya adalah Allah mensifatkan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat dengan sifat ubudiyah, hamba, ya, ham, hamba. Yang diciptakan Allah, maka dalam kedudukan ketika Allah menyebutkan peristiwa yang sangat agung dalam kehidupan Rasulullah itu peristiwa Isra dan Mi'raj disebut dengan kata-kata abdun. Dengan kata-kata abdun. Maka Allah sebutkan firman subhanalladzi asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa qala ini dari makam tentang menunjukkan sebuah mujizat kemuliaan yang sangat agung dalam kehidupan Rasulullah Allah pergunakan dengan kata-kata abdu. Di antara faedah disebutkan oleh ulama kita, mufassirin dan sebagian ulama lainnya menyebutkan ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak berhasri atas sifat-sifat maupun uluhiyah. Maka Allah sebutkan di sini asra abdihi. Maka ini kita kata abdun wa rasuluhu. Maka Rasul SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dalam makam risalah maka nah, misalnya ada kedudukan yang sangat mulia. Ini yang membedakan dari manusia biasa, yaitu dia menerima apa tugas risalah dan nubuah mengemban tugas risalah. Maka ketika Allah menyebutkan dia sebagai seorang rasul ditekankan dengan sifat ubudiyah. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah mewahyukan kepada hamba yang apa yang ia wahyukan. Di makam kedudukan Jangan maka Allah kita menggunakan dalam kisah Isra Mi'raj dan kata Abdul tadi, jangan digambarkan nanti ketika melihat mujizat yang begitu agung, lalu dipahami bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat apa? Ruya dan uluhi. Maka Allah gunakan kata-kata abd hamba yang diperjalankan. Bukan yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan Bukan atas kemauannya sendiri, tapi Allah subhanahu lil asra bi abdihi. Allah yang memutuskannya. Kemudian dalam makam risalah, ya kedudukan yang membuat dia mulia dari atas seluruh makhluk, yaitu karena dia sebagai Rasul yang terakhir, digunakan kata-kata abdun. Jadi walaupun dia adalah hamba yang paling mulia, tapi dia tidak mengeluarkan dia sebagai seorang makhluk yang diciptakan sebagai hamba Allah. Ya, tetap hamba Allah, tapi hamba Allah yang paling mulia. Dan kemuliaannya itu tidak mengeluarkannya dari kedudukan sebagai seorang manusia yang tidak berhak sedikit atas ibadah. Maka auha ila abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Maksudnya adalah wa Rasulullah itu hamba yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa para rasul tidak memiliki sedikit pun sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Mana dalilnya? Allah tegaskan tentang rasul sendiri. Ya, kalau tadi dalam surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Isra, kemudian surat An-Najm, kemudian dalam surat al an Allah sebutkan, Allah sebutkan, kul la aku lakum ha? indi khazainullah." Kata Rasul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, kul. Kul. La akul lakum ini khazainullah. Ah, katakan Muhammad, ya aku tidak mengatakan pada kalian bahwa di sisiku ada simpanan-simpan pembara, pember, kekayaan pembendaharaan pembendaharaan kekayaan Allah. Apakah itu rizki, umur, dan nasib segala macamnya, itu bukan di sisiku. La tidak sedikit pun aku memiliki kunci-kunci rezeki dan seterusnya. Itu adalah sifat apa? Rububi, rububi Allah. Jadi simpanan-simpanan rahasia Allah tidak ada nih. Tidak ada sedikit pun aku miliki. Kulla aku lakum indi allah. Katakan bahwa tidak sedikit pun di sisiku ada katakan Muhammad aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku ada allah. Aku mengetahui tentang kunci-kunci rahasia-rahasia kekayaan Allah. Ya, ini yang pertama, sifat rububiyah tentang rezeki, tentang umur, tentang kesehatan, kesembuhan itu Rasulullah tidak memiliki sedikit pun. Yang memiliki adanya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul sekali Allah sebutkan. Dan aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Betapa banyaknya sekarang sebagian dari kaum muslimin itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal yang gaib. Yang gaib. Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian, wala aku lakum ini malak. Aku aku pun tidak mengatakan pada kalian bahwa aku ini malai. Yaitu manusia. Karena dia katakan nih, aku tidak memiliki kunci pemeliharaan kekayaan Allah. Aku pun tidak tahu hal yang gaib. Aku ini bukan juga malai, malaikat yang berhak untuk kalian. Mungkin dengan hal-hal itu akan membawa kalian untuk memutuskan. Katakan, hai Muhammad, Allah. Ya. La aku lakum inni malak. Eh, eh, qul la aku lakum inni khazainullah. Wa la alamul ghaiba. Wa la aku lakum inni malak. Ini sekali Allah sebutkan. Ini kenapa ayat-ayat begitu banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pemutusan oleh umat ini terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah Muhammad, aku tidak katakan kepada kalian bahwa di situ ada pembendaharaan Allah. Aku mengetahui pembendaharaan Allah memilikinya. Dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala'an, wala'alabul gaibah. Aku tidak tahu hal yang gaib, kata Rasulullah SAW. Aku pun tidak kata kepada kalian, aku ini malaikat. Aku bukan malaikat. In attabi'ila ma yuha ilayya. Lalu disebutkan, apa bedanya Rasulullah SAW dari orang biasa? Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Kemudian, kul hal yastawil a'ma wal basir apalat tatafakkarun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah mereka tidak menyi? Ini dalil-dalil tentang bahwa Rasulullah SAW tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat apa? Rububiyah maupun uluhi, uluhiyah. Waqala ta'ala. Ayat lain menunjukkan tentang ini. E, Rasulullah SAW yang menegaskan tentang tidak bolehnya berbuat bulu. Mengkultuskan Rasulullah SAW Ayat yang lain yang masih dalam surah Al-Araf, ayat dalam surah Al-Araf ayat 168. Kullu amliku nafsi kullu eh, amliku nafsi naf'a wa darra illa ma syaa Allah. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri baik manfaat maupun mudah. Kul inni la amliku nafsi naf'a Yang untuk dirinya saja Rasulullah SAW tidak memiliki manfaat dan mudarat apa itu kesehatan atau menolak penyakit, menyembuhkan penyakit, berbagai hal yang lainnya Rasulullah tidak memiliki untuk dirinya. Ketika Rasul tidak memiliki untuk dirinya, ini lebih tegas artinya untuk orang lain Rasulullah katakan aku tidak apalagi untuk kalian. Maka kalau kita meminta kesembuhan, meminta rizki, meminta jodoh, apapun saja kita minta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ditegaskan Allah dalam surat Al-Araf ini, Kul La amliku nafsi naf'an wala dharran. Katakan aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau mudarat. Manfaat contohnya apa? Dapat kebaikan-kebaikan bagi hal yang baik atau mudarat. Memiliki ah, mudarat maksudnya apa? Bisa menolak mudarat atau membahayakan orang lah Menurunkan bahaya kepada orang lain itu tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu hanyalah sifat Allah. Illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kulaan kita nafsi nafan illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walaupun tu ada ghaibah kembali. Kalau seandainya aku tahu hal-hal yang gaib kata Rasulullah SAW, aku minal khairi kata Allah kepada Rasulnya disebutkan ini tentu aku ini adalah orang yang paling banyak mendapat keba kebaikan duniawi ini ya Wama masanis Tentu aku tidak akan pernah ditimpa oleh hal-hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit nggak? Ya, para kedinginan, dan seterusnya. Seperti manusia biasa. Mengalami berbagai hal yang dialami oleh manusia. Manusia biasa. Jadi tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah SAW ingin kaya, ingin sembuh dari penyakit atau hal-hal yang lainnya. Ya, maka Allah tegaskan. Wa dalam surah Al-Araf ini Katakan hai Muhammad diperintahkan pada Rasulullah Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walau kuntu alamul ghaibah. Kalau tadi kan disebutkan menafikan. Sekarang kalau seandainya bukti lain di sekitar ayat ini, kalau aku tahu yang baik tentulah aku mendapat kebaikan yang banyak kata Rasulullah SAW. Wa ma tentu tidak akan pernah mengalami hal-hal yang buruk. Ya. In ana illa nadhir wa bashirun liqaumin yu'minun. Aku ini hanya sebatas sebagai nazir. Maksud nazir wa ini adalah sebagai pengemban tugas risa, Risalah. Aku ini tugas hanya memberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang mau beri, dan kaum yang beriman. Ini tugas beliau hanya sebagai rasul yang memiliki sedikit pun sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah apakah itu rububiyah yang uluhiyah. Oleh sebab itu Rasulullah Allah juga kata kepada Rasulnya, "Laisa laka minal absyai'un Kata Allah, ah, engkau tidak memiliki sedikit pun dalam perkara ini, hai Muhammad. salahkan aku engkau tidak punya urusan mengatur alam ini sedikit pun, hai Muhammad, kata Allah. salahkan lakam minal amri Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan kekufuran orang-orang yang mengangkat nabi di atas kedudukan mereka. Ya, mengkultuskan para nabi. Maka Allah katakan sifat Nabi tidak mengajak orang untuk beribadah kepada mereka. Wala ya'murakum an tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaba. Ayahmurukum bil kufri ba'da id ayahmurukum bil kufri ba'da id aslam. Wala ya'murukum an tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaba. Ayahmurukum bil kufri ba'da id amantum. Ini eh, ba'da id antum muslimun. Wala ya'murukum an tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaba. Ayahmurukum bil kufri ba'da id antum muslimuna. Jadi di sini disebutkan bahwa para nabi itu tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan, sebagai sembahan, arbaba. Ya. Ayamurukum bil kufri karena hal itu adalah kufur. Apa, apa, apakah dia akan menyuruh kalian untuk menjadi kufur setelah dia menjadi mus, muslim? Jadi tidak pernah para ambia itu mengajak orang-orang untuk beribadah kepada mereka itu beribadah kepada malaikat. Apakah dia akan menyuruh kalian untuk masuk ke kufuran setelah kalian menjadi mus? Ini wala ya'mur an tattakhudul malaik wala ya'murakum an tattakhudul malaikata wan nabiy arbaba ayamurkum bil kufr pada antum muslimun. Jadi para anbiya terus para anbiya itu tidak pernah mengajak kalian untuk punya malaikat, menjadi malaikat, menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan kalian, sebagai Tuhan kalian. Ya, apakah ia akan menyuruh kalian kufur setelah kalian menjadi mus. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyembah, yang meminta, yang berdoa kepada para malaikat atau para ambia itu adalah telah kufur setelah muslim. Maka ayatmu bil kufur ibadah bil kufri itu antum muslimun. Apakah dia akan menyuruh kalian untuk kufur setelah kalian menjadi mus? Ini banyak sekali ayat yang sengaja kita nukil di sini ya. Itu ayat khusus tentang haram yang memutuskan Rasul kita SAW, apalagi nabi-nabi lain itu banyak ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang tentang hulu. Sebenarnya Allah katakan, "Ya ahli kitab, la taghlu fi Wahai para ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Ini adalah maksudnya perintah juga kepada umat ini. Jangan kalian menjadi seperti ahli kitab. Walaupun larangan ditujukan kepada ahli kitab, yang Allah di sini buktikan bahwa dulu alkitab kami larang untuk itu termasuk kalian jangan jatuh kepada kesesatan alkitab yang mereka itu tidak mengindahkan larangan Allah ketika dilarang untuk berlebih-lebihan dalam agama mereka Kemudian juga firman Allah, "Qul ya ahli kitab la taqulu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad min qablu wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil." Katakan wahai Muhammad, wahai alkitab jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran sedikit pun. Jangan kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau hawa nafsu kaum-kaum yang telah sesat ya sebelumnya. Jadi di sini terdapat larangan kita itu menyerupai umat-umat atau kesesatan-kesesatan umat-umat yang berlalu. Di antaranya ada apa? Gulu di dalam terhadap para ulama atau para nabi mereka. Wa bukan dan bahkan mereka telah banyak menyesatkan manusia itu mereka bukan hanya telah bersifat bulu sesat lalu menye, menyesatkan. Wadallu an dan mereka telah sesat di jalan yang Di sini Mukai menyebutkan Wa min asbab ibadat al-asnam al-ghulu fil makhluqi wa ita'uhu fawqa manzilatihi hatta ja'ala fihi hazzun min al-ilahiyyah wa shabbahu billah wa billah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau satu lafaz di antara sebab terjadinya ibadah kepada menyembah berhala, menyembah berhala dan lainnya adalah disebabkan pertama sekali hulu fil makhluk. Berlebih-lebihan dalam mencintai, menghormati mah, makhluk. Dan memberikan makhluk itu di atas kedudukannya. Dan menjadikannya memiliki bagian dari sifat-sifat uluhiyah dan menyerupakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada wasyabi al fil umam alladhi abtalahu Allah Subhanahu wa taala ini ini adalah hal-hal yang telah menimpa umat-umat yang telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengutus rasulnya dan inilah ini keadaan seperti inilah yang ingin di dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para rasul dan menurunkan kita kita tujinya dan mengingkari perbuatan-perbuatan syirik tersebut terhadap pelakunya. Jadi awal dari terjadi kesyirikan adalah sebenarnya dalam Al-Athar Abbas karena baina baina Adam wa Nuh kurun kan ala tauhid. Ha? Sepuluh kurun antara masa Adam dan Nuh itu mereka semuanya berada di atas tauhid. Kemudian terjadi adalah di masa kaum Nabi yang kaum yang diutus oleh Nuh. Setelah orang-orang soleh mereka meninggal kata Nuh Abbas, Lalu mereka mengenang orang soleh ini. Bagaimana cara kita mengenang mereka? Uh, kita bikinlah foto atau patung mereka. Ini generasi yang pertama. Dengan tujuan apabila kita melihat patung dan gambar mereka, kita teringat ibadah mereka, teringat ilmu mereka. Lalu kita akan bersemangat untuk berilmu, mencari ilmu dan semangat untuk beribadah. Nah ini waktu syaitan, inti pertama. Gunanya apa? Hanya sekarang untuk mengingat saja ketinggian ilmu mereka dan kewaroan mereka, kesolehan mereka saja ketika melihat patung dan gambar mereka. Ini alasan pertama waktu itu. Setelah itu berlalulah angkatan ini atau generasi ini berlalu, jil ini berlalu meninggal. Kata Ibnu Abbas, lalu datang cucu atau anak cucu dari generasi itu. Mereka melihat patung-patung ini kenapa dibikin oleh orang tua kita? Apa tujuannya? Di sinilah syaitan membisikkan dahulu kalau orang tua kalian mendapat bahaya, diserang oleh musuh atau tidak perlu hujan atau supaya sembuh dari penyakit, mereka pergi ke patung-patung ini dan meminta karena mereka ini orang-orang soleh yang bisa nanti meminta kepada Allah kebutuhan kalian. Jadi mentransfer doa dan keinginan kalian kepada Allah. Ini cara syaitan dalam menyesatkan. Nah akhirnya mereka meminta ke patung-patung ini dengan keyakinan ini adalah patung gambar cuplikan dari orang-orang soleh dahulu dan ini orang soleh ini nanti akan mengirim ibadah permintaan mereka kepada Allah. Allah ini pemahaman mereka. Jadi inilah awal-awal terjadinya kesyirikan. mana disebutkan lebih ambas ya, dan YM. Kemudian dari apa? kalau Rasulullah SAW. Ini Muhammad menyebutkan di sini ini dalil-dalil dari sunnah ya tentang gulu haramnya gulu terhadap Rasulullah SAW dan larang Rasulullah SAW terhadap umatnya untuk berbuat gulu. Barangkali kita apa namanya di sini kita tidak mengelompokkan dalil ya dari quran dan Sunnah tapi langsung aja ini dalil dari Sunnah dan insya Allah dan dilanjutkan pada paham berikutnya pembahasan berikutnya dari dalil dari sunnah ini kita cukup sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan pembahasan tentang dalil dari sunnah yang melarang untuk berbuat hulu dalam agama ini atau berlebihan dalam batasan eh, apa atau tindak-tindakan yang melampaui batasan-batasan agama. Demikian kita cukup sampai di sini karena waktu yang sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.